Lalu kemudian beliau mengucapkan selamat kepada antum sekalian. Hayyakumullahu ajma'in. وأحمد الله تعالى الذي وفقنا إلى هذه اللقاءات ويسرها لنا Saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa melakukan pertemuan-pertemuan ini. وأسأله تعالى التوفيق للجميع dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi taufik olehnya. Wa unwanu kalimati lakum fi hadha liqa Adapun judul kalimat yang akan aku sampaikan pada pertemuan ini an ta'zimi hurmatil muslim tentang pengagungan kehormatan seorang muslim فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع Dan kala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menunaikan haji wada' قام خطيبا في أصحابه فسألهم di mana beliau ketika itu berdiri sambil berkhutbah di hadapan para sahabatnya lalu beliau bertanya kepada mereka ayya yaumin hadha hari apakah ini فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. Maka para sahabat ketika itu mereka menyangka bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menyebut bukan nama yang populer. Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka mereka pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala alaysa hadha yawm nahr Qalu bala. Lalu Nabi pun mengatakan, bukankah ini adalah hari penyembelihan? Maka mereka pun menjawab, iya. Faqala ayyu syahrin hadha? Lalu kemudian beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? Fasakatu hatta dhannu annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka mereka pun diam dan mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut nama bukan nama yang biasanya. وقالوا الله ورسوله أعلم فقال أليس بالشهر الحرام قالوا بلى Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kemudian Nabi mengatakan, bukankah ini adalah bulan haram, bulan suci? Maka mereka mengatakan, iya. ثم قال أي بلد هذا Lalu kemudian beliau bertanya lagi, negeri apa ini? فسكتوا ظن وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه Dan mereka pun diam dan mereka menyangka bahwa Nabi akan menyebutkan bukan nama yang biasanya. فقالوا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلد الحرام أي مكة قالوا بلى Lalu kemudian mereka pun mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah ini adalah merupakan tanah suci yaitu bagian dari Mekah? maka mereka mengatakan iya faqala sallallahu alaihi wasallam lalu lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna dima'akum sesungguhnya darah-darah kalian wa amwalakum dan harta-harta kalian wa a'radakum dan kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum merupakan haram atas kalian kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha seperti kehormatan di hari ini dan di bulan ini dan di negeri kalian ini Allahumma hal ballaghtu Allahumma fashhad Ya Allah apakah aku telah menyampaikan ya Allah saksikanlah وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه dan di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu في الصحيحين yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya darah-darah kalian demikian pula harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan bahkan kulit-kulit kalian di- diharamkan atas kalian. فلنتحدث عن هذه الثلاث باختصار Maka kita akan menjelaskan tiga perkara ini secara ringkas. فقد عظم الله تعالى حرمة دم المسلم Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan kehormatan darah seorang muslim. Fa inna dima'al muharramah fil Islam sesungguhnya darah-darah yang diharamkan di dalam Islam itu damul muslimi li islamihi wa imanihi yaitu darah seorang muslim disebabkan karena keislaman dan keimanannya wa damul kafiri adh-dhimmi alladhi ya'ishu bainal muslimin Demikian pula darah seorang kafir zimmi yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Wadamul kafiril mu'ahad. Demikian pula darah seorang kafir mu'ahad. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qatala mu'ahadan fi ahdihi lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. والرابع من الدماء المحرمة دم الكافر المستأمن طالب الأمان Dan yang keempat dari darah yang diharamkan untuk ditumpahkan adalah darah seorang kafir mustakmin yang meminta pengamanan di negeri kaum muslimin. فأعظم هذه الدماء حرمة دم المسلم Maka yang paling agung, yang paling besar keagungannya dari darah-darah ini adalah darah seorang muslim. ولهذا اشتد الوعيد على الخوارج Oleh karena itu sangat keras peringatan terhadap kelompok khawarij وتغلظ حكمهم في الإسلام dan sangat keras hukum tentang mereka di dalam Islam. فقال صلى الله عليه وسلم عنهم شر قتلى تحت أديم السماء Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok Khawarij, mereka adalah seburuk-buruk orang-orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس من قتلهم أو قتلوه Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Wal muradu والمراد بقوله قتلهم أي مع ولي الأمر الحكومة والسلطة dan yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membunuh mereka yaitu bersama dengan penguasa. al-murad ahad an-nas yadhhab yaqtulu al-khawarij. dan bukan yang dimaksud di dalam hadis ini setiap individu mendatangi kelompok khawarij lalu kemudian membunuh mereka. Fa inna jami'a anwa'il qital marji'uhu ila waliyil al-amr al-muslim. Karena seluruh jenis-jenis peperangan maka rujukannya harus dikembalikan kepada penguasa muslim. Qitalul kuffar baik memerangi orang-orang kafir. Wa qitalul khawarij memerangi kelompok Khawarij. Wa qitalul bughat, demikian pula memerangi para pemberontak. Wa hakadha qitalu qutta'it turuq. Demikian pula dalam hal memerangi para perampok atau para begal. Fahadhihi Maka yang berhak untuk menegakkan perkara-perkara ini adalah waliul amr yaitu penguasa negeri. وقال صلى الله عليه وسلم في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kelompok Khawarij, apabila aku menemukan mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut mereka sebagai anjing-anjing neraka. وذكر في صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri-ciri mereka bahwa kelompok Khawarij itu membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan para penyembah berhala. فعظم syarrul khawarij wa qabuha amruhum. Adapun tentang keburukan kaum khawarij itu sangat jelas bagi mereka. Washtadda fi syari'ati dhammuhum dan sangat keras di dalam syariat ini cercaan terhadap mereka. Li'azimi dararihim Hal ini disebabkan karena besarnya kemudaratan mereka. Washiddati intihakihim hurmatal muslim dan begitu kuatnya pengakuan mereka untuk merusak kehormatan kaum muslimin. Fatasallaku ala dinil muslimi fakassaruh. Maka mereka hingga mereka sampai menuduh kaum muslimin dengan hukum kafir. Yaitu mereka mengkafirkan kaum muslimin. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لنا dan telah bersabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk peringatan kepada kita sekalian. Man qala li akhihi al-muslim ya kafir aw ya adu Allah faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir atau dia mengatakan wahai musuh Allah maka sungguh kalimat itu telah kembali kepada salah satu dari keduanya. Wa ba'da an al muslima istahallu damahu wa malahu. Maka setelah mereka dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر mencela seorang muslim adalah merupakan bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah merupakan bentuk kekafiran. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jangan kalian menjadi orang-orang kafir setelahku di mana sebagian kalian membunuh atau memenggal leher sebagian yang lainnya." Ai hadhihi al-af'al <clears throat> wal kufru huna al-murad bihi kufru al-amal alladhi la yukhriju an millati al-islam. Yang dimaksud kekafiran di dalam hadis ini adalah kufur amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. وقال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membawa pe- senjata di hadapan kami, yaitu mengisyaratkan kepada kami, maka dia bukan dari umat kami. الأول حديث ابن مسعود في الصحيحين والثاني حديث ابن عمر والثالث حديث أبي موسى ولكني أختصر في الأحاديث Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar dan yang ketiga adalah hadis Abu Musa al asyari Namun di sini saya meringkas riwayat-riwayat tersebut. Wa hiya kulluha fi sahihain. Dan semua riwayat itu terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. فدم المسلم أعظم الدماء حرمة في الإسلام darah seorang muslim adalah merupakan darah yang paling mulia di dalam Islam. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Ad nafsu bin nafs ay qatlul qatil. Apabila seseorang membunuh yang lain maka dihukum dengan qisas. Idza lam yarda al-warasatu bil 'afwi aw bid diyah. Apabila para ahli warisnya atau para walinya mereka tidak meridai untuk diganti dengan pembayaran diet. وحد القتل كبقية الحدود لا يقيمها إلا السلطان والدولة ولي الأمر dan hukum had dengan cara dibunuhnya seseorang yang berhak menerapkannya adalah pihak penguasa, bukan setiap individu yang menerapkannya. النفس بالنفس Yang pertama adalah ketika seorang membunuh jiwa maka dia pun dibunuh. والثيب الزاني lalu kemudian seorang duda yang melakukan perbuatan zina. فهذا zina aydan wala yuqamu illa bi amri waliyil amr. dan penerapan hukum had bagi pelaku zina demikian pula yang berhak menegakkannya adalah pihak penguasa negeri وقد قال صلى الله عليه la haddun yuqamu fikum khairul lakum min أن تمطروا أربعين صباحا Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan hukum had yang ditegakkan di tengah-tengah kalian itu lebih baik daripada diturunkannya hujan kepada kalian selama 40 hari. الثالث قوله التارك لدينه المفارق للجماعة Yang ketiga yang boleh untuk ditumpahkan darahnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. وهذا الحد الثالث وهو حد الردة أو الخروج على جماعة المسلمين Dan ini adalah merupakan hukum had yang ketiga bagi seorang yang murtad meninggalkan agamanya yaitu keluar dari jamaah kaum muslimin. وقد قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja فجزاؤه جهنم خالدا فيها maka balasannya adalah jahanam di mana dia kekal di dalamnya وغضب الله عليه dan Allah murka kepadanya ولعنه dan Allah melaknatnya وأعد له عذابا عظيما dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda senantiasa seorang Muslim berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. wa li'idami ولعظم شأن القتل والدماء dan disebabkan karena begitu besarnya kemuliaan darah. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin tuqtalu bighairi haqqin. <clears throat> Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu jiwa yang dibunuh dengan cara yang tidak dibenarkan illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun minha ay nasib. Melainkan anak Adam yang pertama yang melakukan pembunuhan akan mendapatkan bagian dari dosanya. Li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Karena dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Lamma qatala akhahu. Tatkala dia membunuh saudaranya. Kama qala ta'ala, "Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya ketika dua anak Adam ini melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu pendekatannya diterima sementara yang satunya lagi pendekatannya tidak diterima maka pendekatan diri kepada Allah yang tidak diterima ini mengatakan kepada yang sedekahnya diterima, aku pasti akan membunuhmu. أرأيتم أيها المسلمون حرمة الكعبة ومكانتها في الإسلام Apakah kalian melihat wahai kaum muslimin bagaimana kemuliaan Ka'bah dan kedudukannya di dalam Islam? فإن المسلم أعظم حرمة منها Maka sesungguhnya seorang muslim itu lebih besar kemuliaannya daripada kemuliaan Ka'bah. فإن نقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم Karena sesungguhnya menghancurkan Ka'bah, batu demi batu yang dihancurkan dari dinding Ka'bah itu masih lebih ringan daripada menumpahkan darah seorang muslim. كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. ولعظم حرمة دم المسلم Dan karena besarnya ke- kemuliaan darah seorang muslim, حرم الله عز وجل ورسوله أشياء يقوم بها كثير من المسلمين وهم يجهلون maka Allah Azza wa Jal dan Rasulnya mengharamkan beberapa perkara yang mana banyak dari kaum muslimin justru, justru terjatuh ke dalamnya dalam keadaan mereka jahil tentang hukumnya. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يناول أحدنا أخاه السيف مصرتا أي منزوعا من غمده موجها إلى أخيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah melarang umatnya untuk mengisyaratkan atau menghunuskan menghunuskan pedangnya kepada saudaranya dalam keadaan tidak diberi sarung dalam keadaan terbuka. فإما أن تعطيه السيف في غمده Maka ada kalanya atau jika engkau hendak memberikan pedang itu kepada saudaramu, engkau berikan kepadanya dalam keadaan dia tertutup dengan sarungnya. وإذا أخرجته من غمده تناوله هكذا Dan apabila engkau hendak memberikan pedangmu atau senjatamu, senjata tajammu, dan dalam keadaan engkau membuka dari sarungnya, maka hendaknya engkau memberikannya dengan cara demikian. حتى لا تخطئ فتجرح أخاك المسلم Agar kemudian engkau tidak terjatuh dalam kekeliruan yang dapat melukai seorang muslim. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم man asyara ila akhihi bihadidatin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi yaitu senjata tajam, lam tazalil malaikatu tal'anuhu hatta yada'aha. Maka senantiasa para malaikat itu melaknatnya hingga dia meletakkan senjata tajamnya tersebut. وهذا اللعن يدل على أن هذا العمل من الكبائر Dan laknat yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dari dosa besar. ولو كان أخاه ابن أمه وأبيه Walaupun saudaranya itu adalah anak dari ibunya atau anak dari ayahnya. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا تزينوا أيام الجمعة والأعياد بسيوفهم أو حملوا رماحهم أو حرابهم dan Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin apabila mereka berhias dengan pedang-pedang mereka atau dengan tombak-tombak mereka atau dengan anak-anak padah mereka pada saat mereka berhias keluar dari rumah mereka أمرهم أن يضعوا <clears throat> أن لا يحملوا السهام خارجة عن نصالها أو عن ما تسمى هذه عرفت الحد maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka tidak mengeluarkan mengeluarkan anak panah itu keluar dari tempatnya حتى لا يصيب أخاه المسلم وهو لا يشعر agar kemudian tidak menimpa atau tidak mengenai seorang muslim dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Hada kulluhu wa ghairuhu katsir. Ini semua dan yang lainnya masih banyak lagi. Yadullu ala hurmati damil muslim. Yang ini semua menunjukkan <clears throat> kemuliaan darah seorang muslim. Wa kama sami'tum fi hadithi Abi bakrata wa absyarakum dan sebagaimana yang telah kalian dengarkan dalam hadis Abu Bakrah dan sesungguhnya kulit-kulit kalian juga merupakan hal yang terpelihara di dalam Islam. Fala yajuzu laka an tusiba basharatahu bighairi haqq. Maka tidak diperbolehkan engkau mengenai kulit seseorang tanpa hak. Wa 'azamatu wa hurmatul muslimi tashmaluhu hayyan wa Dan kemuliaan seorang muslim itu mencakup pada saat dia dalam keadaan hidup demikian pula pada saat dia telah meninggal. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kasru 'azmi al-mayyit ka kasrihi hayya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mematahkan tulang seorang muslim ketika dia mati sama hukumnya seperti mematahkannya pada saat dia masih hidup. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil julusi 'ala al qubur wa dan Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam melarang umatnya untuk duduk di atas kuburan dan menginjaknya dengan kaki-kakinya. والنصوص كثيرة جدا في تعظيم حرمة دم المسلم. Dan nas-nas atau dalil-dalil banyak sekali yang menerangkan tentang besarnya kehormatan darah seorang muslim. فيجب على المسلمين أن يعظموا حرمة الدماء Maka wajib bagi kaum muslimin untuk memuliakan kehormatan darah-darah tersebut. وأن يحذروا طريقة أهل الفتن Dan hendaknya mereka berhati-hati dari metode orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah. المتساهلون في أمر الدماء Orang yang bermudah-mudahan dalam perkara menumpahkan darah. وإن من أعظم الفوارق بين صاحب السنة وصاحب البدعة Sesungguhnya di antara perbedaan yang paling mencolok antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah تعظيم شأن الدماء adalah memuliakan kehormatan darah-darah وتعظيم حرمة المسلم dan memuliakan kehormatan seorang muslim. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وأعراضكم Dan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan kehormatan kehormatan kalian. فحرم الله ورسوله أن يتنال عرض المسلم بغير حق. Maka Allah Azza wa jalla dan Rasulnya mengharamkan atas kalian untuk merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak. Ta'ammalu ma'i jumlatan min adh-dhunubi wal kaba'ir. Maka hendaknya kalian memperhatikan bersamaku beberapa dari perbuatan dosa dan dosa besar. وهي تتعلق بانتهاك عرض المسلم وسمعته Yang itu berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. بالكلام فيه بغير حق Dengan membicarakannya atau menceritakan keburukannya dengan tanpa hak. فهذا هو المراد بالعرض هنا Maka ini yang dimaksud kehormatan di dalam hadis ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil ghaniyyi alladhi yumatilu an sadadid diyun. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berkecukupan, orang yang kaya namun dia menunda-nunda waktu untuk melunasi hutangnya. Qala matlul ghaniyyi dhulmun yubihu irdahu wa 'uqubatahu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menunda-nunda orang yang mampu untuk melunasi hutangnya itu menyebabkan dia boleh untuk di dirusak kehormatannya dan yang membolehkan untuk merusak kehormatannya dan boleh untuk diberi hukuman. Makna yubihu irdahu an taqula 'inda al-qadhi inna hadha zalamani ومنعني حقي وأخر سداد ديني وهو قادر Dan yang dimaksud dengan bolehnya merusak kehormatannya yaitu ketika engkau menyampaikannya di depan pengadilan bahwa orang ini telah menzalimiku, bahwa orang ini telah mencegah aku di mana dia tidak melunasi hutangnya dia mencegah apa yang menjadi hakku walau kana ghaiban 'anil majlis walaupun orang yang diadukan tersebut sedang tidak berada di majlis wa 'uqubatuhu 'inda al-qadhi dan yang dimaksud membolehkan untuk diberi hukuman itu diserahkan kepada qadhi fa'aradul muslimina sya'nuha 'azim maka kehormatan-kehormatan kaum muslimin perkaranya sangat besar sekali. Wa yakhtalifu adh-dhanbu bi ikhtilafi al-jinayah wa intihaki 'ird al-muslim. Dan berbedanya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari perbuatan kejahatan yang dia lakukan dan tergantung dari kadar kerusakan yang dia lakukan terhadap kehormatan seorang muslim. Wa na'khudhu amthilatan yattadihu biha al-kalam dan kita akan menyebutkan beberapa contoh yang dengannya akan menjadi jelas apa yang menjadi pembahasan al misalul awal al-qadhf wa huwa rawmiyul muslimi wal muslima bil fahishah. Yang pertama, permisalan yang pertama adalah al-qadhf, yaitu melemparkan tuduhan kepada seorang muslim atau seorang muslimah bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Wal qadhfu min kaba'ir dzunub dan perbuatan al-qadhaf ini termasuk dosa besar. Wa ghalladallahu al-uqubata fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang berat tentang orang yang melakukannya. Wa hakama 'ala al-qadhifi bi thalathati umur. Di mana Allah menghukumi bagi seorang yang melakukan qadhif itu dengan tiga perkara. Bi iqamati al-hadd 'alaihi 80 jaldah di mana orang yang melakukan tuduhan tanpa bukti tersebut ditegakkan kepadanya hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Wa biwasfihi annahu al fasiqin. Dan dia disifati salah satu bagian dari orang-orang yang fasik. Wa bil hukmi alaihi bi radd shahadatihi fala tuqbal. Dan demikian pula hukum kepadanya dengan ditolaknya persaksiannya sehingga tidak diterima dari persaksian dia. Kama tawa'ada Allah Azza wa Jalla al-qadhifa bil la'nah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengancam orang yang melakukan qadhaf dengan la'nat. Wa akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-qadhfa min al-muhlikat. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa perbuatan qadhaf termasuk di antara perkara-perkara yang membinasakan. كما في الحديث المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, jauhilah tujuh perkara dosa yang membinasakan. وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات Dan Nabi menyebutkan di antara perbuatan dosa tersebut adalah melemparkan tuduhan kepada wanita muslimah yang terhormat dan terpelihara. وتوعد الله القاذف بالعذاب العظيم الأليم Dan Allah Azza wa Jalla mengancam seorang yang melakukan qadzaf akan mendapatkan azab yang pedih. إن الذين يقذفون إن الذين يرمون الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير حساب لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا آه والآخرة ولهم عذاب أليم هذا الآية والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة نعم dan orang-orang yang mereka melontarkan tuduhan kepada wanita-wanita mukminah yang terpelihara tanpa bukti maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. الثاني سب المسلم ب- بما هو دون القذف Yang kedua adalah mencerca seorang muslim yang itu termasuk bagian dari al-qadam. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق dan telah berlalu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda mencerca seorang muslim adalah merupakan bentuk kefasikan. al ghibatul muslimi bighairi haqqin wa huwa dhikruhu bima huwa fih. Dhikruhu bima yakrah. Kemudian yang ketiga adalah menggibahi atau menggunjing menyebutkan kejelekan seorang muslim yang kejelekan itu ada padanya yaitu menyebutkan sesuatu tentang saudaranya hal-hal yang dia tidak menyukai untuk disebutkan. قد قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang kalian senang untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membencinya. فقد جعل الله عز وجل المغتاب كآكل لحم أخيه ميتا di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang yang melakukan perbuatan ghibah seperti orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. ومن ذلك أو الرابع أذيته بلعنه dan yang keempat باللعن لعن الرابع أذية المسلم أو المؤمن بلعنه Kemudian yang keempat adalah menyakiti seorang muslim dengan melaknatnya. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang muslim itu sama seperti membunuhnya. وما ورد في الأحاديث من اللعن على بعض الذنوب والكبائر dan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis tentang dilaknatnya sebagian perbuatan dosa dosa besar مثل لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dilaknatnya orang-orang yang terkait dengan permasalahan minum khamar ومثل لعنه صلى الله عليه وسلم الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla melaknat seorang yang memakan hasil riba dan yang memberi makan kepada yang lainnya dan penulisnya penulis akad riba demikian pula dua saksinya wa mithlu la'nihi sallallahu alaihi wasallam الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah azza wa jal melaknat wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato dan wanita yang menyambung rambutnya atau yang meminta untuk disambung rambutnya. Wa ghairaha min adh-dhunub dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dosa Fahada la'nun 'ala al-'umum maka ini adalah merupakan bentuk laknat yang bersifat umum 'ala al-af'al terhadap perbuatan-perbuatan awil aqwal atau ucapan-ucapan wala yajuzu an tal'ana fulanan al-mu'ayyan bi'ayni. namun tidak diperbolehkan bagimu untuk melaknat seseorang secara individu فإنه لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أكثر من شرب الخمر ويقام عليه الحد dan sebab disebutkan dalam sebuah hadis pada saat ada seseorang yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia seorang yang selalu minum khamar dan akan dan ditegakkan kepadanya hukum had قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به maka ada salah seorang sahabat mengatakan semoga Allah melaknatnya begitu seringnya dia melakukan perbuatan itu فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengatakan jangan engkau melaknatnya karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. فهذه الخمر مع لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة. Maka khamr yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlaknatnya sepuluh orang yang berkaitan dengan minum khamar. ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن هذا المعين. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melaknat secara individu terhadap orang tersebut. وقال له هذه الشهادة العظيمة. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya persaksian yang sangat agung ini. Innahu yuhibbullah wa rasul. Bahwa orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wahakadha kullu muslimin wa mu'min. Maka demikianlah setiap muslim dan mukmin. mahma kana ghariqan fil athami wal dhunub bagaimanapun dia terjatuh dan terjerumus ke dalam perbuatan dosa fa innahu yuhibbu Allah wa yuhibbu rasulah maka sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan rasulnya wa in dha'afa hubbuhu wa ghalabathu syahwatuh meskipun kecintaan itu melemah dan dia terkalahkan oleh syahwatnya فترفقوا بأصحاب الذنوب والسيئات maka hendaknya kalian berlemah lembut terhadap para pelaku dosa-dosa dan kesalahan وافتحوا لهم باب الرجاء والتوبة dan bukakanlah untuk mereka pintu harapan dan taubat وتعاملوا معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه dan sikapilah mereka sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyikapi mereka. ولا تغلظوا فيها تغليظ الخوارج Dan jangan kalian membesarkan atau memberatkan hukuman terhadap mereka seperti yang dilakukan oleh kelompok khawarij. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم أذية المؤمنين Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang secara umum untuk menyakiti kaum muslimin. فقال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أدخله الله ردغة الخبال Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang menisbatkan kepada seorang muslim yang dia tidak melakukan hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepadanya radghatul khabal. Wa radghatul khabal hiya usaratu ahli an-nar wal billah. Dan yang dimaksud dengan radghatul khabal adalah uh, sesuatu yang keluar dari penghuni neraka dari nanah dan yang semisalnya. وقال صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة المرء المسلم على عرض أخيه بغير حق Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa termasuk di antara perbuatan riba yang paling besar adalah ketika seseorang lancang terhadap seorang muslim atau merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak. قد ذكرنا تحريم الغيبة والمسائل التي تتعلق بحرمة عرض المسلم وأدلتها كثيرة Dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim dan dalil-dalilnya itu sangat banyak sekali. من تأملها ازداد معرفة ويقينا بعظ- بعظمة حرمة المسلم Barang siapa yang memperhatikan dalil-dalil tersebut, maka semakin bertambah keyakinannya tentang kehormatan dan besarnya kemuliaan seorang muslim. فأمسك بلسانه Sehingga dia menahan diri dengan lisannya. أن تجول بالبغي والظلم والعدوان في أعراض المسلمين Jangan sampai engkau senantiasa melakukan perbuatan kezaliman terhadap kehormatan kaum muslimin. ولا يحل من ذلك إلا ما أباحه الدليل الشرعي Maka tidak dihalalkan bagimu untuk melakukan hal itu kecuali dalam hal-hal yang memang diperbolehkan di dalam syariat. ومما يدخل كذلك في بيان عظمة حرمة المسلم dan termasuk di antara hal yang menjelaskan tentang besarnya kehormatan seorang muslim tahrimu tarwi'ihi wa ikhafatih adalah diharamkannya menakut-nakuti seorang muslim walau kana bil muzahi ma'ah walaupun menakut-nakuti tersebut dengan cara bersenda gurau dengannya فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengambil harta saudaranya baik dalam keadaan bersungguh-sungguh atau dalam keadaan bersenda gurau. لأن هذا يروعه ويخيفه ويحزنه Sebab perbuatan yang demikian menyebabkan dia merasa khawatir, merasa takut dan merasa sedih. ونهينا إذا كنا ثلاثة فقط في مكان أن يتناجى اثنان دون الثالث Dan kita juga dilarang apabila kita ber- ber- berada dalam satu tempat bertiga, maka tidak diperbolehkan dua orang berbisik-bisik dalam keadaan yang ketiga tidak dilibatkan bersamanya. قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحسنه maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah dua orang itu berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga sebab yang demikian akan menyebabkan dia bersedih la ilaha illallah ma a'zamaka ayyuhal muslimu 'inda Allah la ilaha illallah demikian besarnya kemuliaan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta amara ikhwanaka al-muslimin an yura'u qalbaka wa masha'irak. Sehingga Allah memerintahkan kepada saudara-saudara kamu kaum muslimin agar mereka senantiasa menjaga perasaanmu. Fala yaqulu wa la yaf'alu ma yudkhilu al-huzna wal ala qalbik. Maka jangan mereka mengucapkan sesuatu atau mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan masuknya perasaan sedih ke dalam hatimu. Ta'ammalu masalan. Maka hendaknya kalian Qawla, perhatikan. Qawlahu sallallahu alaihi wasallam la yakhtib ahadukum ala khitbati akhi. So, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang, salah seorang kalian melamar di atas lamaran saudaranya. Akhuka khataba imra'atan litakuna zawjatan lahu saudaramu dia telah melamar seorang wanita agar menjadi istrinya. Wa wafaqat hiya wa waliyuha wa qabilu bih. Dan wanita tersebut telah menyetujui demikian pula walinya mereka telah menyetujui dan menerimanya. Fala yajuzu laka an ta'tiya anta wa takhtubaha. Lalu tidak diperbolehkan bagimu kemudian kamu datang mendatangi wanita tersebut dan melamarnya. Ara'aita limadha? Mengapa hal tersebut? Lima yud lima yadkhulu ala qalbil muslimi min al huzn wal asa. Hal itu disebabkan karena akan menyebabkan masuknya perasaan sedih dari hati ke dalam hati saudaramu tersebut. Walima yurithu dzalika al adawati wal baghdha. Dan hal tersebut justru akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah salah seorang kalian menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas jualan di atas pembelian orang lain فواجب على عموم المسلمين وافرادهم مراعاه قلب اخيهم المسلم maka wajib bagi kaum muslimin dan setiap individu kaum muslimin untuk menjaga dan memperhatikan perasaan saudaranya muslim. Wasalitsu qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang wa amwalakum. Yang ketiga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harta-harta kalian. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap muslim terhadap muslim yang lain merupakan perkara yang haram untuk ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya dan dirusak kehormatannya. فلا يحل لك من مال أخيك إلا بحقه maka tidak halal bagimu untuk mengambil harta saudaramu kecuali dengan cara yang hak. Wa min dzalika al-haqq bil bai'i wasyira. Dan termasuk di antara hal yang diperbolehkannya adalah mendapatkan hak melalui jual beli. Min ghairi ghashin ghishin lahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Selama tidak terdapat padanya unsur penipuan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang menipu kami maka dia bukanlah bagian dari umat kami. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إذا بايع أن يقول لا خلابة أي لا خديعة sebagaimana tidak diperbolehkan melakukan penipuan terhadap saudaranya dalam jual beli berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat seseorang melakukan jual beli dengan saudaranya la khilabah yaitu tidak boleh ada penipuan وكما تعلمون حرم الله الربا وهو من كبائر الذنوب والمهلكات كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات sebagaimana yang kalian ketahui bahwa Allah Azza wa Jal telah mengharamkan bermuamalah dengan cara riba dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan jauhilah dosa-dosa besar yang tujuh. Riba min aklika amwal al-muslim bighairi haqq. Maka muamalah dengan cara riba itu termasuk di antara bentuk memakan atau mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak. Wa hakadha anwa'un min al-buyu'il muharramah. Demikian pula berbagai macam jenis jual beli yang diharamkan. 'Ala alladhi ya'malu bit-tijarati an yata'allamaha. Maka wajib bagi seseorang yang melakukan bisnis atau berdagang untuk mempelajari hukum-hukumnya. Hatta la yu'dhiyal muslimina wa yadurrahum fi amwalihim. Agar dia tidak menyakiti dan memudaratkan seorang muslim terhadap hartanya. Wa min dhalika tahrimu as-sariqah wa wujubul hadd fiha. Dan termasuk di antara hal ini diharamkannya melakukan pencurian dan wajibnya ditegakkan hukum had terhadap pelakunya. Kullu dhalika يعني حفاظا لحرمة مال المسلم maka itu semua disebutkan sebagai bentuk penjagaan dan pemeliharaan terhadap harta seorang muslim فتأملوا هذه الكلمات النبوية العظيمة maka hendaknya kalian memperhatikan kalimat-kalimat yang datang dari Nabi yang agung كل المسلم كل المسلم على المسلم حرام ثم فصل فقال دمه wa maluhu wa irduh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap muslim, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah perkara yang diharamkan. Dalam hal apa? Dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ditumpahkan darahnya, diambil hartanya dan dirusak kehormatannya. Al-wajib 'ala al-jami'i ada'ul huquq li ashabiha. Maka yang wajib bagi kita semua untuk menunaikan hak-hak itu kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya. Wa ta'zimu ma 'azzamahu Allah wa rasuluh dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa kull wa hadhihi al-umur allati tubayyin shay'an min 'azamati al-muslim wa hurmatih dan semua yang menerangkan tentang kemuliaan dan keagungan seorang muslim تعظم أيضا في أناس أشد من غيرهم ما تقدم من بيان حرمة دم المسلم وعرضه apa yang telah lalu dalam penjelasan tentang kemuliaan dan keagungan darah seorang muslim يشتد ويتأكد مثلا maka semakin kuat dan semakin berat pula misalnya di hak الوالدين apabila berkaitan dengan hak kedua orang tua. Wa haqqil jiran. Demikian pula hak para tetangga. فمع عظمة حرمته مسلما عظمة حرمته جارا maka di samping dia memiliki kemuliaan sebagai seorang muslim maka semakin kuat pula kemuliaan dia sebagai seorang tetangga وفي حق أهل العلم وحملته demikian pula pada hak para ulama dan para pembawa ilmu. Wa fi haqqi wulati muslimin. Demikian pula semakin besar pula hak para penguasa kaum muslimin. Fala yajuzu Maka tidak diperbolehkan menggibah penguasa. Wala ihanatuhum. Tidak diperbolehkan merendahkan penguasa. Waqad qala alaihi wasallam man ahana sultan Allah fil ardi ahanahu dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang merendahkan penguasa yang ada di muka bumi ini maka Allah Subhanahu wa taala merendahkannya fa innal mafsadata bi ihanati wali amri muslimin ashadd min al mafsada bi intihaki hurmati ahadin nas karena sesungguhnya kerusakan disebabkan karena merendahkan hak-hak penguasa itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan merendahkan atau menghinakan individu-individu dari manusia. Qad Allah wa rasuluhu al-khuruj ala amri muslimin dan Allah dan Rasulnya telah mengharamkan untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa kaum muslimin wal munaza'ata lahum dan Eh, mengintervensi apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Wa aujaballahu wa rasuluhu al-israra fi nasihati lahum. Dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mewajibkan untuk senantiasa menasihati mereka dengan cara rahasia. Wa ta'zirahum wa tawqirahum. Dan senantiasa mengagungkan dan memuliakan mereka. Ha'ulai min a'zami ashabil huquq. Maka mereka para penguasa termasuk orang-orang yang paling besar untuk mendapatkan hak-hak mereka li islamihim disebabkan keislaman mereka wali wilayatihim 'ala muslimin dan disebabkan karena status mereka sebagai penguasa terhadap kaum muslimin wa 'azimi manfa'ati wujudihim dan besarnya manfaat mereka sebagai penguasa Wa syarrul alladhi yalhaq bi jumu'a bi muslimina idza uhinu أو استطيل عليهم بأعراضهم dan keburukan serta kejahatan yang akan menimpa apabila mereka dihinakan atau mereka hendak dicabut dari kedudukan dan status mereka sebagai penguasa. As'alullah al-karim an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Maka aku memohon kepada Allah Azza wa Jal kepada aku dan kepada kalian semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada hal-hal yang dicintai dan diridainya. Wa an yuwaffiqana li ta'zimi ma 'azzamahu Allah wa rasuluh dan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Wa as'aluhu ta'ala an yuwaffiqa wulata amri al-muslimin wa hukamahum lima fihi al-khair was-salah. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada para penguasa kita agar mereka senantiasa dibimbing kepada kebaikan dan kemaslahatan. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. Sebagaimana aku memohon kepada Allah agar menyatukan hati-hati kaum muslimin. ويدفع عنهم الشرور والفتن. dan menolak dari mereka berbagai macam keburukan dan fitnah. وأن يحفظهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. dan agar Allah Azza wa Jalla menjaga dan memelihara kaum muslimin dalam hal darah-darah mereka demikian pula harta dan kehormatan mereka. فإذا عظمت حرمة المسلم بينكم أيها المسلمون عظمت عند الأمم الأخرى maka apabila diagungkan kehormatan kaum muslimin di tengah-tengah kalian maka kaum muslimin akan menjadi mulia dan agung di hadapan umat-umat yang lain. As'alullah an yataqabbala minal jami' Aku memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Wa ashkuru lil ikhwah al-qa'imin 'ala hadhihi ad wa kull man 'awanahum wa sa'adahum. Dan saya berterima kasih kepada seluruh ikhwah yang menegakkan dan mewujudkan menyelenggarakan acara ini dan siapa saja yang membantu dan menolong mereka. Kama ashkur اللجنة القائمة على المسجد والجهة المختصة من الحكومة الذين رتبوا ولهذا اللقاء sebagaimana aku juga berterima kasih kepada Pak Mir masjid demikian pula kepada pemerintah yang mereka telah mengatur sehingga terjadinya pertemuan wa ashkurukum jami'an ikhwani wa akhawati ala على wa وحسن istima'ikum dan aku juga berterima kasih kepada kalian wahai ikhwani dan akhwati atas kehadiran kalian dan uh, kebaikan kalian di dalam menyimak dan mendengar. Wa as'alullah an yaj'al hadha fi mawazin a'malina ajma'in. Dan aku memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita amal apa yang kita amalkan ini berada di dalam timbangan amal soleh kita. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. dan aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Wa والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا